Masih kita membahas tentang macam yang kedua dari al-marfu'at. Setelah yang pertama yaitu al-fa'il, yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh atau nama lainnya an-naib 'anil fa'il. Ma makna an-naib 'anil fa'il? Marwan? Awil maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? ما تعريفه أو ضابطه الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وقيمة هو مقامة An-naibu anil fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kemudian dia diposisikan pada posisi fa'il ma huwa aghrab min hadzi al-fa'il minha apa tujuan dibuangnya fa'il lil ijaz untuk meringkas apa contohnya zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih ya bimithli ma uqiba bih ringkas ya kalau misalkan disebutkan fa'ilnya panjang bimithli ma aqaba bihi haula'i adzalamatu misalkan. Panjang kan? Kemudian apa tujuan yang lain dari dibuangnya fa'il yang kita sebutin kemarin? Ifadatul umum untuk memberikan faedah makna umum. Apa contohnya? Wa in fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Apabila kalian ya dihalangi oleh penghalang apapun, umum sifatnya apakah karena musuh ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Hah? Ya, la faidata bi dzikri fa'il ketika kurang manfaat dengan disebutin apa fa'ilnya. Contohnya apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Iya, tidak memandang kepada pelakunya. Yang penting kalau ada orang, siapapun dia, ya mengucapkan salam kepadamu maka jawablah dengan yang lebih baik ataupun yang semisal. Apa tujuan yang lainnya? Masih ada? Uh, majhul al-fa'il ketika pelakunya tidak diketahui siapa. Contohnya apa? suriqa al-mata'u. Barang-barang itu dicuri. Siapa pencurinya? Kenapa nggak disebutkan? Nggak tahu. Ya. Yang lain masih ada? nih Ya ketika maf'ulnya tidak layak untuk disebutkan bersama fa'ilnya. Contohnya apa? Qad udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah disakiti. Ya, seandainya disebutkan fa'ilnya kurang enak didengar karena disebutkan orang yang mulia dengan yang hina. Seperti kalau disebutkan ya, ada ya. Siapa? Abu Jahal Rasulullah, kurang enak. Ya, kecuali ada tujuannya di sana. Yang lain apa? Hah? Khaufan min min al-fa'il ketika takut kepada pelakunya kalau disebutkan. Ya. Seperti apa? Buri Zaidun yang mukul ya misalkan orang yang dia memiliki kekuatan khawatir kalau disebutkan dia kena pukulan juga sehingga hanya disebutkan dalam keadaan dibuang fa'ilnya duriba zaidun hanya disebutkan naibul fa'ilnya masih ada yang lain Hah? syaja ya syaja contohnya apa man mantabat sariratuhu humidat siratuh ya mantabat sariratuhu humidat siratuh siapa yang hatinya itu baik maka biografinya akan menjadi terpuji apa yang lainnya al khauf alaihi takut ya khawatir ataupun karena sayang kepada pelakunya khawatir kalau disebutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti ucapan seorang ibu apa ucapannya kusira azujaj kaca terpecahkan siapa yang pecahkan nggak dikasih tahu takutnya kalau dikasih tahu bapaknya marah ya yang lain masih ada? Hah? Ya, idza kana al-fa'il ma'luman atau ma'ruf. Fa'ilnya ma'lum seperti apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Ma'lum al khaliq wallahu wahdah. Juga di antara tujuan yang lain adalah ta'adduban. Dalam rangka beradab. Seperti ucapannya bangsa jin. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami kata bangsa jin la nadri asyarun urida biman fil ardi apakah kejelekan yang dikehendaki bagi penduduk bumi ini Enggak disebutkan di situ pelakunya dalam rangka apa taaduban ma Allah ya. ya ketika kebaikan disebutkan fa'ilnya am aroda bihim rabbuhum aroda ya. ini juga penting Iya. Dan masih ada yang lainnya yang belum kita sebutkan. Dari apa? Tujuan dibuangnya fa'il. Kemudian apa saja yang berpindah dari hukum yang tadinya ada pada fa'il kemudian kepada maf'ul? Yaitu dari sisi apa? I'rab. Ya. Tadinya maf'ul itu mansub berubah menjadi apa? Marfu'. Sebagaimana fa'il marfu'. Kemudian yang tadinya dia fadlah bisa dibuang menjadi apa? Umdah. Tidak lagi boleh dibuang. Juga yang lainnya apa? Tidak boleh dibuang. Ya, setelah sebelumnya boleh dibuang. <clears throat> Juga harus dia naibul fa'il itu didahulu oleh fi'ilnya sebagaimana fa'il harus didahulu oleh fi'il. Juga yang lainnya masih ada hukumnya? Wajib fiilnya dimu'anaskan ketika naibul fa'ilnya mu'annas. Doroba Zaidun Hindan. Dibuang Zaidnya. Duribat Hindun. Kemudian juga masih ada yang lain apa? Agar fiilnya tidak diiringi oleh tanda-tanda musanna ataupun jamak ketika naibul fa'ilnya musanna ataupun jamak. Dikatakan duriba az-zaidan bukan duriba Az-Zaidan. Kecuali pada lughahnya siapa ini? Akalunil Baraghis. <clears throat> Dan apa yang lebih bagus dari nama untuk al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? An-naib anil fa'il. Apa alasannya? Kenapa nama an-naib anil fa'il lebih bagus daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? Kenapa? Lebih bagus? Karena pada contoh apa? u'tiya Zaidun nukudan, Ya. Kalau yang pertama benar, itu apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu yang masuk pada pembahasan kita. Tapi yang kedua. Iya. Juga benar juga ya. Disebut dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, tapi dia apa? Mansub. Terus bagaimana? Sehingga kalau dikatakan an-naib anil maf'ul, maka keluarlah nuqud tadi. Iya. Jadi kalau kita katakan namanya al-maf'ul alladzil misamma fa'ilu pada contoh u'tiya zaidun nuqudan itu sama-sama keduanya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, iya kan? Iya, tersamarkan gitu dengan maf'ul. Tapi kalau dikatakan an-naibanil fa'il pengganti dari fa'il ya hanya Muhammad saja. Ada pun yang setelahnya ya dia maf'ul. Iya. Dan boleh dibalik. Oh, U'tiya nukudun Muhammadan boleh. Kalau tidak ada ilbas kerancuan. Ya. Seperti kalau u'tiya Zaidun Amron yang yang antum maukan adalah bahwasanya yang diberi Zaid kepada Amr. Ya. Maka kalau seperti ini jangan dibalik. <clears throat> ya. Kalau tadi bisa bolak-balik. Ya. Kemudian Nama lain dari fil yang dibentuk untuk maf'ul atau untuk naibul fa'il disebut dengan apa? Al-maf'ul, al-fi'lu al-mabni lil maf'ul atau al-fi'l al-majhul atau al-fi'l alladzi min sama fa'il atau apa lagi? Mughayyirus sighah. Ya. Kaidahnya telah sebutkan. Kaidah tentang bagaimana cara merubah fi'ilnya ketika dibuang fa'ilnya. Jadi ketika dibuang failnya fiilnya harus dirubah ya di mabni majhulkan caranya apabila fiilnya fiil maudhi bagaimana ya awalnya di dhammah dan di kasrah sebelum akhirnya apabila fiilnya fiil mudhari <clears throat> bagaimana awalnya di dhammah dan di fathah sebelum akhirnya duriba ya sebelum akhirnya di kasrah yudmurabu sebelum akhirnya di fathah adapun awalnya sama di dhammah adapun kalau fi'il madhinya diawali dengan ta ini dibaca belum belum ya ya fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in zaidatin dhamma awwaluhu wa thanihi nahu tu'allima wa tuduriba wa in kana mabdu'an bi hamzah bi hamzati waslin dhamma awwaluhu wa thalithuh nahu untuliqa استخرج وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع ولك إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة نحو قول يبوع Kemudian masih tentang cara bagaimana membentuk fi'il menjadi mabni lil majhul atau mughayyaru sighah. Kalau tadi yang pertama cara merubah fi'il yaitu dari fi'il yang sulasi. Ya, sulasi mujarrad. <clears throat> Adapun kalau fi'ilnya fi'il maudhi yang diawali dengan tak tambahan ya, maka caranya adalah dengan membomah awalnya dan yang keduanya. Di bidhammah yang pertama dan yang keduanya. Ya. Kapan itu? Apabila pada fiilnya ada tambahan tak. Seperti ta'allama, aslinya alima kan? Ada tambahan tak. Jadi ta'allama. Maka cara merubahnya menjadi mabni lil majhul adalah dengan cara antum domah huruf yang pertama dan yang kedua. Tu'u. Hmm. lima Adapun yang setelahnya ya seperti kaidah yang sebelumnya, di kasrah sebelum akhirnya. Ya. riba, apa lagi? Ya awalnya tak. Hah? Tuqubbila. Ya. Apa lagi? Tuba. Nah, itu film mudhara ya. Apa? Eh? Cekung. Cekung. Dari apa? Artinya apa? Takawana. Oh, ta'awana, tu'uwina. Iya, iya. Kemudian disebutkan di sini wa in kana mabdu'an bi hamzah. Adapun kalau fiilnya diawali dengan hamzah, hamzah tambahan, yaitu hamzah wasol apabila fiilnya diawali dengan hamzah wasol maka caranya dengan membomah yang pertama dan yang ketiganya contohnya untuliqa ustukhrija ustughfira ya, dan seterusnya wa in kana al-madhi mu'tal al-ain adapun kalau fiil madhinya huruf tengahnya adalah mu'tal huruf illah apabila fi'il madhinya mu'tal ain, ainul fi'ilnya adalah huruf illah apakah wawu ataupun yang lainnya ya atau ataupun alif falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya maka caranya adalah boleh dengan engkau mengkasroh faul fi'ilnya dikasroh ya faul fi'ilnya ataupun huruf pertamanya fatasiru ainuhu yaan sehingga jadilah dengan dikasroh huruf pertamanya atau faul fi'ilnya jadilah ainul fi'ilnya itu ya berubah <clears throat> contohnya qila dari apa qala katanya boleh untuk kamu kasroh faul fi'ilnya itu apa qaf ya sehingga kalau dikasroh maka berubahlah huruf ilah tadi yang tadinya alif menjadi iya untuk menyesuaikan dengan kasroh qila Iya. Ba'a jadi bi'a. Iya. Dikasroh huruf pertamanya dan diganti alifnya dengan ya untuk menyesuaikan dengan kasroh. Ah itu sisi yang pertama ini perbolehkan apabila apa? Fiilnya fiil maudhiya mu'tal ainnya. Boleh pula dengan sisi yang kedua, walaka ismamul kasrah ad-dhammata boleh pula bagimu untuk mengismam kasroh dengan bommah. Apa itu makna ismam? Khaltul kasrati bisyai'in min sauti bommah. Mencampur kasroh dengan sedikit dari suara bommah. Ya. Apa berarti bacanya? Kuila. Kui'a. Kuila. Ada wawunya di situ. Ya. Kuila. Cepat wawunya sedikit. Kuila Bui'a. Ya, bui'a. Cepat nih. Buila. Itu apa? Ismam. <coughs> Ini bukan di sini katanya. Itu cara yang kedua atau sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, walaka dhammul fa. Boleh pula bagimu untuk membomah faul fi'ilnya. Awal hurufnya. Fatasiru ainuhu wawan. Ah, kalau didommah faul fi'ilnya, maka ainul fi'ilnya berubah menjadi wawu yang sukun untuk menyesuaikan dengan dhamma qula bu'a boleh pula tapi yang paling sering yang pertama ya makanya disebutkan yang pertama qila bi'a sima ya, soma sima ya ada yang belum paham Hmm. Ada sedikit catatan yaitu ucapannya Az-Zajaji kata beliau di dalam kitab Al-Jamal tidak boleh memabni majhulkan fi'il yang lazim untuk maf'ul tidak boleh memabni majhulkan fi'il yang lazim menurut kebanyakan ahli nahu jadi yang bisa dibentuk menjadi mabni lil majhul dari fi'il fi'il adalah fi'il yang apa? Muta'addi. Adapun yang lazim menurut kebanyakan ahli nahu tidak diperbolehkan. Hmm. Tapi ada catatan lagi. Hmm. Yaitu bahwasanya Abul Baqa itu menjelaskan tidak diperbolehkannya memabni majhulkan fiil yang lazim ini khusus yang dia lazim benar-benar lazim, tidak muta'adi dengan huruf. Adapun fiil yang lazim tapi dia bisa muta'adi dengan sebab huruf, maka dia bisa di mabni majhulkan. Seperti marra, yaitu dia kan dengan huruf tapi ya. Bisa nggak di mabni majhulkan? Bisa. Ya. Murra alaih atau murra bi. Adapun yang dia benar-benar lazim, maka tidak boleh di apa? mabni majhulkan. zahaba misalkan kecuali zahabanya di mutaadikan dengan ba maknanya menghilangkan berarti dihilangkan zuhibadi dihilangkan kemudian juga berikutnya sedikit tambahan tadi kaidahnya bagaimana kalau ada fiil madhi yang awalnya hamzah wasol Hah? cara memabni majulkannya bagaimana mendomah yang pertama dan yang ke berapa tiga tiga nah, ya kalau yang kedua ya tadi awalnya tak kalau yang awalnya hamzah caranya yang pertama dan yang ketiga itulah yang di domah terus bagaimana dengan in unqida uhtira di sini yang ketiganya diapain harokatnya kasroh ya unqida uhtira yang tengahnya di atau yang ketiga dikas dikasroh. Padahal awalnya apa hamzah wasol. Maka jawabannya bahwasanya asal dari ya uhtira uhtiro adalah uhtuyiro uhtuyiro aslinya ketiganya di dhammah. Unqida asli unkuwida kasroh. Ya. ya ada perubahan, penyesuaian, ada i'lal. Ada kolab i'lal di situ. Ya seperti ba'a menjadi bi'a gitu. Asalnya apa? Uhtuyiro. Hmm. Karena setelahnya itu ya berat maka dikasroh untuk menyesuaikan dengan ya uhtiro. Ya. Hmm. Pada unqida di situ ada kolab ya-nya dibalik menjadi eh wawunya tadi unqida dibalik menjadi apa ya. Setelah itu dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya unqida. ya. Tinggal jelaskan yang lainnya. Kemudian Tadi ada yang mau nanya ya? Apa tadi? Hmm. Walaka ismamul kasrati dhammata. Apa yang ditanyakan? Ya I'rabnya dhammah maf'ul dari ismam. Ya. Master dia beramal karena didofahkan. Boleh bagimu mengismam kasroh dengan dhammah. Maf'ul dari ismam Ismam itu apa? Ya tadi mencampur kasroh dengan sedikit dari suara dhammah. Wila. Ya. Kemudian wan naibu anil fa'il ala qismaini zahirin wa mudmarin. Naib anil fa'il ada dua macam, zahirin wa mudmarin. Zahirin i'rabnya bagaimana? Badal dari qismain. Naib anil fa'il ada dua macam, zahir dan mubmar ataupun bamir. Fadzahiru nahu wa quri quri'al Qur'anu. Contoh naibul fa'il yang zahir adalah wa quri quri'al Qur'anu. Bagaimana ya Rabnya wa quri quri'al Qur'an? Wa hasma qablaha kalau nggak tahu, tergantung sebelumnya. <coughs> Bisa iya ataupun atifah. seperti ibtidaiyah ya. I'rab idza dzarfun lima istaqbala min az-zaman. Ya. Fi mahalli nasbin. Ya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kemudian quri'a fi'lun madhi mughayyaru sigha atau mabni lil majhul mabni alal fath. Al-Qur'anu naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Duriba mathalun. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Ya, duriba duriba fi'lun madin mughayyar as-sighah atau juga mabni Ah ini gapas pas kalau mabni majul. Kurang beradab ya. Mughayyar Kenapa failnya siapa di sini? Siapa yang membuat permisalan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikata mabni majul nggak pas kan? Masa majul Allah? Sehingga lebih bagus muhayyar sighah. Ya, ta'adduban ma'allah. Duriba fi'lun madin مغير الصيغة mabni al Fath. Mafalun. Naibul fa'il Marfu. Alamat Rafi. الضمة الظاهرة على آخره قضي Amru juga sama Kutilal kharrasun. Sama. Bedanya apa di sini? I'rabnya naibul fa'il kharrasun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyaba 'an dhamma li'annahu min al-af'al al-khamsah. Yu'raful mujrimun. Yu'rafu fi'lun mubari'un. Ya. مغير الصيغة مغير Marfu' li لتجرده Inan nasib wal jazim alamatu raf'i ad-dhamma al dhahira ala akhiri al-mujrimun naibul fa'il marfu' alamatu raf'i al-waw niyabah an ad-dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wal mudmaru nahu contoh naibul fa'il yang berupa dhamir adalah duribtu, duribna, duribta ila akhiri ma taqaddam sampai dengan akhir apa yang telah lewat penyebutannya. Ini mudah ya, Eropnya bagaimana? Kita contohkan satu, duribtu فعل ونائب الفاعل ضرب فعل الماض مبني على السكون لاتصاله فعل الماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع نائب الفاعل لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفعل واحد من أربعة hanya saja yubna al-fi'lu lil maf'ul. Fi'il dibentuk untuk maf'ul, di mabni majhulkan, dibentuk sihohnya Wa yanubu 'anil fa'il. Wahidun min arba'atin dan yang menggantikan dari fa'il satu dari empat hal. Ya bukan hanya maf'ul, ternyata yang bisa menggantikan posisi apa? Fa'il. Ada di sana tiga yang lainnya yang selama ini belum kita ketahui. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-maf'ulu bih kama taqaddam. Yang pertama adalah maf'ul sebagaimana yang telah lewat contoh-contohnya. Dan ini yang selama ini kita ketahui. Iya. Kemudian yang kedua al-dhorf. Dhorf. Iya dipersyaratkan oleh mereka ahli nahu ya jenis thoraf yang bisa digunakan untuk apa? Sebagai naibul fa'il. thoraf di situ masuk di dalamnya thoraf zaman, juga masuk di dalamnya thoraf apa? Makan. Tapi dengan syarat agar thoraf tersebut mutasarrif. Mutasar, mutasarrif. Apa sih maksudnya mutasarrif? Maksudnya yusta'mal zorfan taratan wa ghaira zorfin ukhra. Yaitu dia terkadang digunakan sebagai zorof dan terkadang digunakan untuk selain zorof. Untuk selain zorof itu seperti sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada. Gitu. <clears throat> Itu. Syarat zorof agar dia bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Agar dia mutasarrif bisa digunakan untuk zorof. Juga untuk selain zorof. Seperti untuk mubtada, untuk naibul fa'il gitu kan maka contoh iza inda kemudian huna sama ini melazimi nasab sebagai dzarf tidak boleh ini contoh-contoh ini iza inda huna sama dijadikan sebagai naibul fa'il kenapa karena dia melazimi dzarf tidak ada penggunaan lain melainkan sebagai dzarf ya yeah. Kemudian syarat yang berikutnya setelah yang pertama tadi yaitu apa? Agar mutasarrif. Yang kedua agar dzaraf tersebut muhtas muhtas yaitu dalan ala muayyan. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Enggak boleh digunakan dzaraf yang mubham. Contohnya apa dzaraf yang mubham? Waktun, hinun, nahiyah, janib, satu waktu, satu zaman, satu saat, satu sisi. Ini nggak boleh. Kenapa? Mubham. Satu waktu kapan? Mubham ini. Nahiyah. Satu sisi. Ini juga mubham. Sisi yang mana? Sebelah mana? Iya. Itu nggak boleh. Jadi zorof bisa dijadikan sebagai naibul fa'il dengan dua syarat. Yang pertama agar dia mutasarrif. Yang kedua agar dia muhtas Contohnya di sini disebutkan julisa amamuk. Ya tadi terkait dengan uh, boleh tidaknya dijadikan fiil yang lazim itu mabni lil majul ada khilaf, bagian membolehkan. Ya. Contohnya julisa amamak. Julisa amamuk. Sima Ramadhanu diduduki di depanmu. Ya. Sima Ramadan, dipuasai Ramadan. I'rabnya jelas ya. Jurisa fi'lun madin mughayyir sirah mabni al-fath la mahalla la min al-i'rab amamuk naibul fa'il marfu wa 'alamat rafi' ad-dhammah wa huwa kaf dhamir muttasil mabni 'ala al ilai Sehingga Ramadan, ya ini lebih jelas lagi Arabnya. Ya Kemudian yang ketiga, yang bisa dijadikan sebagai an-naib anil fa'il adalah al-jaru wal majrur. Ya. Al-jaru wal majrur. Ini pun ada syaratnya, tidak semua jar majrur boleh digunakan sebagai an-naib anil fa'il. Syaratnya adalah agar an la al harful jar lita'lil agar huruf jarnya bukan untuk ta'lil yang menunjukkan ta'lil alasan sebab hmm. yang kedua an la yalzama wajhan wahidan agar jar majrur ini tidak menetap di satu sisi saja dalam penggunaan agar eh, huruf jar ya eh, pembahasan huruf jar ya tadi agar huruf jarnya bukan untuk taklil yang kedua agar huruf jarnya tidak menetapi satu sisi dalam satu sisi penggunaan tidak menetapi satu penggunaan seperti mud ini menetapi satu penggunaan khusus untuk waktu saja mudiyum yaum mudh yaumaini mudh seperti juga rubah ini menetapi satu sisi saja yaitu hanya masuk kepada apa isim yang nakiro saja kalau ini nggak boleh hmm. saya ulangi syarat jar majrur sebagai naibul fa'il adalah agar huruf jarnya bukan untuk ta'lil seperti lamu ta'lil ya yang kedua agar huruf jarnya tidak menetapi satu penggunaan seperti mud ini menetapi satu penggunaan yaitu khusus untuk waktu. Khusus masuk pada waktu. Juga rubah ini khusus untuk isim-isim yang nakira saja yang ma'rifah nggak bisa masuk. <clears throat> Contohnya walamma suqita fi aidihim walamma suqita fi aidihim wa annahum qad dhallu. Makna dari suqita fi aidihim nadamu ala ibadatil ijl. Mereka Bani Israel menyesali peribadatan kepada anak sapi. Ya diungkapkan dengan suki fi aidihim wa li'anna kullaman nadima faqad saqata fi yadihi. Karena setiap orang yang menyesal maka dia telah jatuh di tangannya. Ya. Sebagai bentuk ataupun ungkapan penyesalan. Ya. Bagaimana kalau kita ungkapannya kalau menyesal gigi jari atau kayak eh, gini disanggah kepalanya atau gimana? Irobnya lamma rabithah li wujud syai bi wujudi ghairih. Ya, lamma rabithah li wujud syai bi wujudi ghairih. <clears throat> Lama mengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya sesuatu yang lain. Ya. Di sini mana sesuatu dan mana sesuatu yang lain? Ayatnya sempurnanya bagaimana? Walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Iya. Mana di sini wujud syai? Ya. Hah? Ucapan tadi Iya. Qalu la illam yarhamna rabbuna. Iya. Ini ucapan ini ada karena ada yang lain yaitu penyesalan. Iya kan? Adanya penyesalan sehingga keluarlah ucapan tadi. Ataupun dalam jumlah yang lain yang mudah apa? Lama jaa Muhammadun apa misalkan? Baga Amrun. Iya. Ketika Muhammad datang, Amr nangis. Ya. Apa di sini? Sesuatu yang diikat. Ya, mana di sini wujudu syai? Wujudu syai apa? Maji Omar, lam maja Umar baka Zaidun. <laughs> Lupa namanya tadi. Ya, apa ganti? Lam maja Umar baka Zaidun. Ya. Di sini diikat ada sesuatu apa di sesuatu di sini Buka siapa yang nangis tadi? Zed Nangisnya Z dikit dengan sebab apa? Datangnya Amr. Ya, kalau nggak ditulis lupa ya, banyak nama sih. Lama jaa Amr baka Zaidun. Di sini nangisnya Z dikit karena sebab apa? Datangnya Amr. <clears throat> Nah, itu makna apa? Rabithah li wujudi syai' bi wujudi ghairi. Alat untuk mengikat sesuatu tadi nangis dalam contoh tadi karena sebab adanya yang lain yaitu kehadiran siapa? Amr. Ya, contoh dalam Quran juga masih banyak ya. Walamma apa? Dalam Al-Quran walamma ra'ainahu akbarnahu. Ya kan? Tatkala mereka para wanita tadi melihat Yusuf, akbarnahu. Mereka pun memuliakan, membesarkannya, menganggap besar. Ya. Ini anggapan besar diikat dengan sebab apa? Melihatnya, melihat Yusuf. Wa eh kok malah besar. Ya. Irobnya jelas ya tadi ya. ya. Sukito lama tadi. Sukito bagaimana arabnya sukito? Fi'il madhi mabni lil majhul atau mughayyir usigha mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-jar wal majrur fi mahalli rafin naibul naibul fa'il. Di antaranya juga ada yang mencontohkan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi alaihim jar majrur fi mahalli rafi naibul fa'il. Ah, yang ada khilaf adalah apakah yang menjadi naibul fa'il itu jar majrur atau isim yang majrurnya saja? Apakah fi aidihim atau alaihim atau aidihimnya saja atau humnya saja? Itu ada apa? Ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwasanya kumpulan jar majrur inilah sebagai naibul fa'il yang mengatakan Bukan. Itu jar majrur hanya penyambung saja. Jar ini penyambung saja. Intinya yang naibul fa'il isimnya. Ya. Ada pun yang zahir dari ucapannya al-musannif bahwasanya naibul fa'il adalah kumpulan dari jar majrur dan itu pendapatnya Ibnu Malik. Yang lain mengatakan yang benar bahwasanya yang menjadi naibul fa'il hanya isim yang majrurnya saja. Karena itulah maf'ul hakikatnya. Adapun jar didatangkan untuk menyambung saja. Menyambung makna fi'il untuk bisa sampai kepada isim. Ya antum terserah. Luaslah masalahnya. Tidak berpengaruh pada makna. Yang keempat, Al-masdar nahu fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Masdar fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Apabila sangkakala ditiup ya, dengan tiupan yang pertama. Yang dimaksud dengan masdar adalah apa? Maful mutlak. Ya. Maful mutlak. Ataupun apa yang datang pada urutan ketiga di dalam tasrifan. Hmm. Ya, ada syaratnya. Tidak semua masdar bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Syaratnya adalah agar an al masdar mutasarrifa. Agar masdarnya itu mutasarrif apa makna mutasarrif? yakni ghairu mulazimin lin nasbi 'ala al masdariyah. Tidak menetapi nasab sebagai masdar dalam penggunaan. Apa contohnya? Masdar yang menetapi nasab terus dalam penggunaan. Belum pernah dia rofa ataupun majrur. Contohnya ma'adallah. Subhanallah. Ini mesti apa? Mansub. Ya maful mutlak. Ya, amilnya mahdhuf. A'udzu ma'adallah. Subhanallah usabbih subhanallah. Kalau ini tidak boleh dijadikan sebagai naibul fa'il meskipun dia masdar. Kenapa? karena ghair mutasarrif tidak bertasarruf yakni dia menetapi nasab selamanya ah kemudian masdarnya itu muhtas mutasarrif dan muhtas ya mutasarrif maknanya apa tadi tidak menetapi nasab terus ya, seperti yang dicontohkan di sini Iya. Faidha nufikha fi suri nafkhah. Kemudian yang kedua, masdarnya tadi muhtas. Apa makna muhtas? Mufidan atau mufidun ziyadata ziyadatan ala makna amilih. Muhtas maksudnya memberikan faedah tambahan makna bagi amilnya. Ya. Muhtas maksudnya Masar tersebut memberikan faedah berupa tambahan makna dari amilnya ataupun dari makna yang sudah ada pada amilnya. Iya. Bagaimana cara agar masar tadi memberikan tambahan makna bagi amilnya? Caranya dengan yang pertama bitahdid dengan adanya tahdid ukuran batasan. Seperti duriba borbatan. Duriba borbatan. Dipukul dua kali pukulan. Di sini borbatan itu muhtas. Memberikan faedah tambahan makna. Dari amilnya. Amilnya mana? Borb, pemukulan. Apa faedah yang berupa tambahan makna yang dihasilkan dengan e, masar ini? Keterangan bahwasanya pukulannya terjadi dua kali. Itu kan tambahan makna, iya kan? Burida borbatan, dipukul dua kali pukulan. Dipukulkan dua kali pukulan. Ini muhtas borbatan. Kenapa? Karena dia memberikan faedah berupa tambahan makna bagi amilnya. Ya. Dengan cara apa? Tahdid. Tahdid. Menyebutkan batasan. Berapa kalinya master tersebut diperbuat. Kemudian cara berikutnya agar master tersebut memberikan faedah tambahan bagi amilnya adalah dengan idhofah. Dengan apa? Idhofah. Dengan master tersebut dibofahkan. Seperti buriba borbul amir. Dipukulkan pukulannya amir. Keras gitu. Dipukulkan pukulannya amir. Antum memukul seseorang dengan pukulannya si amir pemimpin. Di sini borb adalah masdar yang muhtas. Ada faedah tambahan makna dari borb semata. Bukan hanya semata pukulan, tapi pukulannya apa? Amir. Buriba borbul amir. Ini juga boleh. Hmm. Atau juga boleh dihususkannya dengan alif lam. Dengan alif lam. Seisiro as Siro as-sairu. Siro as-sairu. Saya bi'a ya tadi ya. Bi'a, qila. Siro as-sairu. Dilalui as-sair. Perjalanan tersebut. Dengan alif lam. Yang menunjukkan bahwasanya alif lamnya Lila'ad. Apa di sini? Zihni ya kan? Safar ataupun perjalanan tersebut dilalui. Sudah maklum indal mukhatab. Ayusair. Ya, macam perjalanan tersebut misalkan dari kota A ke kota B. Ya. Au biwasfin zahir atau boleh pula dihususkannya master tersebut yang merupakan aibul fa'il dengan wasaf seperti contoh yang didatangkan oleh Nuswan Fa Nufi nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Tuh lihat nafkhatun wahidah. Di sini mana naibul fa'ilnya? Nafkhah dan nafkhah adalah apa? Masdar. Mas masdar nafakho yanfuhu nafkhon ya. kalau satunya nafhotun dan di sini dihususkan nafkhoh dengan apa sifat nafhotun wahidah apabila ditiup sangkakala pada tiupan yang pertama di sini jelas ada tambahan makna dari tiupan yaitu apa tiupan yang pertama itu dengan apa tambahan makna yang dihasilkan dengan sifat nah itu dihafalkan itu ya. Jadi syarat agar masdar tersebut bisa dijadikan, bisa dijadikan sebagai naibul fa'il adalah yang pertama dia tidak menetapi nasab. Yang kedua agar dia muhtas yakni memberikan tambahan faedah dari faedah yang sudah ada pada amilnya. Dengan apa tambahan faedah tersebut dihasilkan? Yang pertama dengan tahdid disebutkan batasan daripada masa tersebut. Jadi dorbatan dua kali kan batasan, tiga kali, empat kali atau dengan idofah dengan diidofahkannya masa tersebut kepada sesuatu yang lain. Ya, duriba borbu al amir atau dengan masa tersebut ditambahkan padanya alif lam siro al sair atau dengan masa tersebut disi sifati seperti contoh yang disebutkan oleh musannif faida nufiha fi suri nafhatun wahidah. Ya kalau contoh beri babur pun boleh nggak? Nggak boleh. Karena nggak ditahdid, nggak pula di apa? Dibafahkan, nggak boleh ditambahkan alif lam, nggak boleh disifati. Iya. Iramnya bagaimana faidha nufikha fi suri nafkhatu wahidah fa di situ atifah. Jadi fa di situ adalah huruf ataf. Ya. Kemudian idza Dharfun lima istaqbala mina az-zaman. Nufikha fi'l madin mughayyir as-sighah fi sur jar wa majrur. Muta'alliq bi nufikha. Iya. Nafhatun naibul fa'il. Iya. Wahidah sifat. Iya. Mau ditambahkan lagi? Faedahnya? pengusah. Boleh pula disifati masdarnya dengan sifat yang mukodar. Ya kalau tadi sifatnya apa? Wahidah. Mazkur disebutkan. Boleh pula sifatnya itu mukodar. Contohnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa saja. Ya. Yang dia faman min akhi syai'un siapa yang diberi maaf dengan sesuatu pemaafan dari saudaranya nah. di sini syai' maksudnya afun makna syai' afun ufiya afun berarti dia kan masdar ya kan syai' maknanya afun apabila diberikan pemaafan untuknya syai' bermakna afun mana di sini sifat dari syai' mukodar. Apa takdirnya? Ma. Afun ma, pemaafan dalam bentuk apapun. Iya. Apakah dengan ucapannya ataupun dengan tulisan ataupun dengan apa yang menunjukkan pemaafan dari keluarga korban. Ya, jadi sifatnya apa mukodar? Syai'un maksudnya syai'afun. Iya. Sifatnya mana? Mukodar. Takdirnya apa? Ma. Jadi ma di situ adalah nakiroh mausufah biha. Nakiroh yang dia dijadikan sebagai sifat. Ya belum ya pembahasan ini. Eh, kalau sulit, mesti dipikirkan tambahan ini. Ya. Ya, kalau misalkan masdarnya tidak memberikan uh, faedah tambahan, seperti untuk taukid saja enggak boleh. Saya duriba borbun untuk taukid saja enggak boleh ini. Dijadikan sebagai naibul fa'il. Jadi batasan tadi antum ingat-ingat. Ya. Kemudian wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliba. وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني نحو أعطي زيد درهما dan tidak boleh menggantikan dari fa'il selain maf'ul bih ya bersamaan dengan adanya maf'ul bih kalau di sana berkumpul beberapa hal yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai naibul fa'il dan di situ ada maf'ul bih maka harus yang dijadikan sebagai naibul fa'il adalah apa? Maf'ul bih ghaliban. Apa? Ghaliban. Kenapa beliau menyebutkan ghaliban? Ini mengisyaratkan ya kepada perbuatannya mereka orang-orang kufah yang membolehkan ya untuk digantikan fa'ilnya oleh selain maf'ul padahal ada apa maf'ul ya di antara syahid yang didatangkan oleh Ibnu Malik dan termasuk beliau Ibnu Malik termasuk yang membolehkan untuk dijadikannya selain maf'ul sebagai naibul fa'il meskipun ada maf'ul adalah liya jizya seperti ucapan kiraannya Ja'far ya, jizya kauman bukan kaumun kalau kiraah yang biasa kita baca apa liya jizya kauman bima kanu yaksibun di sini yang dijadikan sebagai naibul fa'il mana kalau kauman bukan mansub mana jar majrur itu bima kanu yaksibun agar dibalasi sesuai dengan amalan perbuatan mereka kaum tersebut gitu. Bisa Iya. Kenapa disebutkan di sini Waliban? Ini mengisyaratkan adanya pendapat yang lain yang membolehkan untuk dijadikan selain maf'ul bersamaan dengan adanya maf'ul sebagai naibul fa'il di antaranya ayat ini lihat jizya kauman pada kiroahnya Abi Ja'far lihat jizya qauman bima kanu yaksibun. Ya. Tapi antum asan kalau mau menggunakan ya yang masyur-masyur saja. Tapi harus diketahui bahwasanya kalau ada yang menggunakan selain itu pun emang ada yang berpendapat demikian. Iya. Kemudian, wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan litsnain, kalau fi'ilnya muta'addi kepada dua maf'ul, ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il, maka salah satunya itu dijadikan sebagai naibul fa'il dan yang keduanya dinasobkan sebagai maf'ul. Contohnya u'tiya Zaidun dirhaman. Apa aslinya? Ketika disebutkan fa'ilnya, a'taitu Zaidan dirhaman saya beri Zaid dirham ketika dibuang ya failnya karena nggak yang disebutkan pelakunya maka u'tiya yang pertama ataupun salah satunya dijadikan sebagai naibul fa'il di sini Zaidnya dirhaman boleh pula dibalik u'tiya dirhamun Zaidan sama maknanya itu ya di sini ada penjelasan ya tambahan Ya. Itu boleh kita bolak-balik, boleh kita menjadikan yang pertama atau yang kedua sebagai naibul fa'il ketika tidak ada labes kerancuan makna. Ya. Ya seperti contoh ini. Sebelumnya kita baca dulu i'rabnya romnya bagaimana? U'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya fi'lun madin mughayyiru siwa mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min i'rab Zaidun naibul fa'il. Terus marfu' wa alamat rafi' Ya. Kemudian dirhaman. Ah, dirhaman maf'ulun bi mansub. Ya. Contoh yang lain seperti kusya zaidun sauban. Kasa juga sama butuh kepada dua maf'ul. Kusya zaidun sauban. Ya. Nah, adapun kalau menimbulkan labes kerancuan, iya, maka tidak boleh. Iya, ditukar-tukar. Sebab apa itu Zaidan Amron. Ya, apa itu Zaidan Amron? Apa artinya? Saya memberikan Zaid kepada Amr. Ya. Fata'ayyana fihi idza bunya lil maf'ul niyabah al-awwal di sini harus yang pertama yang dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Sehingga kata nama uqtiya Zaidun Amron. Ya. Apa arti uqtiya Zaidun Amron? Zaid diberi amr. Berarti yang siapa yang diberi? Siapa yang ambil Eh, apa itu Zaidan Amron ini? Ini siapa yang apa itu Zaidan Amron? Siapa yang diberi? siap ada yang apa? Diberi, ada yang menerima berarti ya. Ataupun bahasanya apa ya? apa itu dan Amron. Saya memberikan Zaid kepada Amr. Berarti Amr sebagai apa? Yang menerima atau yang diberi <tsk> sesuatu yang diberi. Hah? Apa itu dan Amron? Ya. Saya memberikan kepada Zaid Amr atau saya memberikan Zaid kepada Amr? Seperti saya memberikan kepada Zaid Amr ya. Berarti yang menerima siapa? Zaid ya. Ya. Kalau majulkan bagaimana? Oh Zaidun Amron. Zaid diberi Amr. Ya. Berarti yang menerima siapa? Zaid. Boleh nggak dibalik? Nggak boleh. Nanti kalau dibalik jadi yang menerima siapa? Amr. Ya. Iya kan? Ini kan ada ilbas berarti apa itu Zaidan Amron. Saya berikan kepada Zaid Amr. Berarti Zaid yang menerima Amr. Ya kan? Ah, kalau lima dimajulkan boleh pilih enggak di sini? Nggak boleh. Harus yang pertama itu si penerima ini dijadikan sebagai naibul fa'il. U'tiya Zaidun Amron. Kalau dibalik misalkan U'tiya Amrun Zaid yang diberi jadi Zaid yang menerima Amr. <laughs> Pusing nggak? Hmm. Ada, ada, ada pun kalau duit gampang. atau itu Zaidan nukudan. Dibolak balik maknanya nggak rusak ya kan. Saya berikan pada Z duit ataupun saya berikan duit ini kepada Z sama maknanya kan. Tapi kalau apa itu Z dan Amron ini kan maknanya saya berikan kepada Z Amr berarti yang menerima Z sesuatu yang diberi Amr. Kalau lima majulkan harus Z yang dimarfukan. Oh dia dan Amron. nggak boleh Amr dimarfukan. Iya, kenapa? Nanti berbalik yang menerima amr yang diberi zaid itu. Berarti ada ilbas di sini. Ya. ya. Sekarang ada ilbasnya nih. apa itu hindan zaidan. Ada ilbas nggak kira-kira? apa itu hindan zaidan. Saya berikan kepada hind zaid. Ada ilbas nggak? Ya dilihat di situ fiilnya. Ternyata oh, u'tiyat ya. Hindun Zaidan. Ya. Ini juga ada ilbas juga. Ya. Karena orang sih bisa menerima dan bisa sebagai yang diberikan. Ya. Kalau duit kan nggak bisa menerima. Ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang belum paham? Alhamdulillah selesai dari kita pembahasan tentang isim marfu yang kedua yaitu apa? an Ibu anil fa'il. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-mubtada wal khabar. Ya, ditunda aja dulu ya. Cukup apa kurang? Cukup ya kan? Dengan kesepakatan antum. Ya. Nggak ada pertanyaan, Arwan? Hah? Iya. Sama Yusami ya? butuh dua maful juga iya. sama itu misalkan ibni Zaidan dibuang samanya berarti apa sumi ya ibni Zaidan ya. ya kalau fiilnya butuh kepada tiga maful ya yang pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il apa contohnya fiil yang butuh kepada tiga maful a'lam tu Zaidan amron qaiman. Ya. A'lam tu Zaidan amron iman. Apa artinya? Saya beritakan kepada Zaid bahwa saya Amr berdiri, ya kan? Butuhnya dua maful. A'lam tu Zaidan amron iman. Jadinya apa kalau di Mabnajul kan? U'lima Zaidun amron iman. Cukup ya? Ya, sampai di sini. Semoga bisa difahami. Jadi hafalkan terus matanya. Ya nanti insyaallah eh, bahan-bahan kalau ada tes ujiannya dari matan lah. Kalaupun dari syarah sedikit. Iya. Sehingga matanya harus dihafal dan difahami. Kemudian juga jangan lupa Arab ya terus berlatih bagi yang belum lancar untuk mi'rab. Terus berlatih. Ya, biar lancar, terbiasa dengan i'rab. Jadi intinya ilmu nahu itu pada i'rab justru.